Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang sangat besar. Kenikmatan bimbingan dan hidayah ke dalam agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت lakum الإسلام دينا Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian ya kata Allah. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Fanashkuruhu ya subhanahu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini agama yang sempurna dan kita terbimbing mendapatkan hidayah ke dalam agama yang seperti ini sempurnanya yang indah yang penuh rahmat yang lengkap permasalahan-permasalahan di dunia ini semuanya sudah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada yang terlewat tidak ada yang tersilap semuanya sudah dibahas. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Di antaranya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu wa ma ta'irun bis sama' yuqallibu janahayhi illa ata minhu ilma." Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Sudah diterangkan semuanya, tidak tersisa. Maka ikhwan muslim yang sahurmati. Kembali kita menyatakan alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin, menjadi mukminin, menjadi orang-orang yang berpegang dengan syariat Allah, menjadi orang-orang yang berpegang dengan hukum-hukum Allah, menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasul. لئن شكرتم لأزيدنكم walain كفرتم إن عذابي لشديد kalau kalian syukur kata Allah akan aku tambah tetapi kalau kalian kufur maka niscaya azabku sangat pedih kata Allah dan cukup sebagai azab kalau kenikmatan itu dicabut kembali cukup sebagai azab yang sangat dahsyat kalau kenikmatan itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak bersyukur menjadi muslimin, tidak mempedulikan agamanya, tidak merasa nikmat dengan ayat dan hadis, tidak merasa nikmat dengan syariat Allah, tidak merasa bersyukur dengan aturan-aturan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yusyik. Sebentar lagi Allah akan cabut kenikmatan itu dan dia menjadi wal, menjadi sesat dan menyesatkan, menyimpang dari jalan yang lurus, bahkan bisa jadi menjadi kafir keluar dari agama, tercabut kembali hidayahnya, tercabut kembali petunjuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang Agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diturunkan oleh pencipta langit dan bumi yang mengenali manusia, yang mengenali dunia dan seisinya, yang maha mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka agama ini akan terus cocok sepanjang masa, sepanjang zaman. Maka syariat Allah ini akan tetap cocok dengan semua keadaan-keadaan dan semua negeri, semua penjuru dunia. Ini khulubina azakumullah. Karena yang menggariskannya karena yang menentukan hukum-hukumnya adalah Allah yang maha mengetahui seluruh alam semesta. Yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui apa yang akan terjadi esok dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Maka syariatnya adalah syariat yang sempurna dan cocok di setiap zaman. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Ushkurullah. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya adalah dengan menerima dengan ridha bahwa aku muslim. Ishadu di anna muslimun. Bersaksilah dan persaksikanlah bahwa aku adalah muslimun. Aku adalah orang Islam. Aku beragama dengan Allah. Khonibina azakumullah. Ikrar yang diucapkan di mulut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasna bima tu'mar ma'ruf anil jahilin. Tegaskanlah apa yang kau diperintah Dan dikatakan qul syahadu Katakan, Ishadu, karena muslimun. Katakan, saksikanlah bahwa kami muslimin. Jangan minder, jangan malu, jangan gengsi menjadi orang Islam. Berbanggalah bahwa kita beragama dengan agama yang sempurna. Maka ikhwan ibn azakumullah kalau mereka menuntut bahwa ini untuk masyarakat perlu ada Islam yang rahmatan lil alamin. Kita jawab ajaran Rasulullah adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Tidak perlu ajaran bah. Tidak perlu tambahan baru. Tidak perlu pikiran-pikiran baru. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agama rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Kalau mereka berkata yang dimaksud adalah rahmat untuk orang-orang kafir juga. Allah rahmat yang dimaksud harus dirincikan. bahwa mereka-mereka dengan datangnya Islam, mereka orang-orang kafir dengan datangnya Rasulullah mendapatkan sebagian rahmat. Yaitu ketika Rasulullah SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan turunkan azab yang merata seperti yang pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu." Ini akan azakumullah kaum muslimin yang saya Ini rahmatnya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah SAW berharap sebagian diadab dan sebagian yang lain akan sadar. Kita berharap sebagaimana harapan Rasulullah SAW, sebagian mendapatkan adab, sebagian lain mendapatkan hidayah, sehingga ya Allah jangan tempatkan pada mereka adab yang mereka seperti pada umat-umat terdahulu. Kumsini yang saya Ini tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz ketiga halaman 222 mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa ini rahmat untuk seluruh alam untuk seluruh alam muslimu wa kafiruhum adapun kaum yang mendapatkan rahmat dalam bentuk hidayah mendapatkan rahmat dalam bentuk petunjuk di dunia dan mendapatkan rahmat di akhirat kelak dan ini khusus bagi kaum muslimin Ada orang-orang kafir mereka mendapatkan rahmat dengan diutusnya rasul tidak ada lagi adab yang merata kata Pak dulu kaum Nuh alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala la tazar alal ardi minal kafirina dayyara ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya Allah perintahkan untuk membuat sebuah perahu maka Nabi Nuh alaihi salam dengan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk naik perahu tersebut kemudian Allah tenggelamkan orang-orang kafir seluruhnya demikian pula kaum Adam kaum Thamud Allah azab mereka sehingga Allah katakan wahal taralahum min baqiyah. Apakah kalian melihat ada sisanya? Habis mereka. Setiap kata kalian berutus seorang Rasul. Dan kemudian melintang Rasul tersebut. Maka Allah adab dengan neraka. Tetapi Rasulullah SAW. Nabi rahmah. Nabi yang penuh rahmat. Ketika Rasulullah SAW diusir. Dicerca, dicaci. Bahkan dilempari sampai dulu pergi ke Taif. Sampai ke Taif demikian pula. Mereka mengusirnya dan melemparinya. Sampai ketika ber, beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Bermunajat kepadanya. Dan menyatakan, Ya Allah, Aku Ya Allah, aku mengadukan kesedihanku kepadamu. Ya Allah, dirahmati, dirahmati dengan rahmatku aku beristirahat maka datanglah malakul jibah. Malaikat gunung. Allah perintahkan untuk datang kepada Rasulullah SAW. Untuk menyatakan kepadanya. Wahai Rasul, aku adalah malakul jibal. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhsyadahnya alaihi nafa'at. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung batu kepada mereka, aku akan lakukan. Khana Tinggal katakan saja ya, maka habis orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW Nabi rahmah. Membawa agama-agama rahmah. Maka beliau menyatakan bal min aslabi bah bal mariju min aslabi man ya'budullah. Kata Rasulullah SAW bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Ini rahmah. Ini rahmat barakallahu fikum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Mereka diberi kesempatan, diberi kesempatan, diberi kesempatan. Kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat Tufail ad-Dawsi. Ya Rasulullah. Sesungguhnya suku Daus menentang engkau, menentang Allah dan Rasulnya. Doakan agar Allah menimpakan mereka azab. Doakan agar Allah membantai mereka. Menghabisi mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Maka para sahabat berbisik. Halaka daus. Halaka daus. Sungguh akan binasa daus. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Doa Rasulullah SAW akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah mengangkat tangannya ke langit, bukan doa kebinasaan yang diucapkan. Yang diucapkan adalah Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, bila petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang Muslim fi sahihaihi. Hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Apakah hadis ini tidak pernah didengar oleh mereka? Mereka yang kurang rahmat Rasulullah SAW menyatakan bahkan aku berharap dari turun mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Atau berkata dalam riwayat lain, Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Mereka belum paham. Allah mahdihim. Fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Atau seperti ucapan Allah SAW kepada suku Daus. Padahal permintaan sahabat tadi ya Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasulnya, binasakan mereka, doakan pada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Ternyata Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, diduga akan mendoakan doa jelek. Ternyata doanya adalah Allah mahdi dausan. Wa'ti bihim. Ya Allah bila petunjuk kepada suku Daus. Dan berilah atau datangkan mereka kemari. Kau muslimin yang saya hormati. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyatakan ini lam ub'at la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku tidak diutus untuk menjadi orang yang mendoakan kejelekan-kejelekan. Innama bu'ittu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Kunu kaum Jadilah seperti contoh teladan Rasulullah SAW. Ikutilah beliau, ikutilah sunnah beliau. Jadikanlah dakwah kita dakwah rahmah, dakwah kasih sayang, dakwah yang mengharapkan agar mereka mendapatkan hidayah. Dakwah yang mengharapkan agar seluruh kaum muslimin mendapatkan petunjuk. Dakwah yang mengharapkan agar seluruh manusia mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Khairan dan a'azakumullah aqulu qawli wa واستغفر الله العظيم Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berharap agar Allah terus membimbing kita dengan hidayahnya agar kita tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah nabinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa mencontoh dan meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia Rasulullah SAW pernah berkata Innama ana rahmatun muhdah Innama ana rahmatun muhdah Sesungguhnya adalah aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ummatun diberi oleh Allah rahmat dalam bentuk yang harisun alaikum yang sangat mementingkan kalian yang sungguh memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian bil mu'minin rahim dan khususnya terhadap para mukmin Rasulullah sangat penyayang Khamilina azakumullah muslim yang saya hormati. Innama ana rahmatul muhdah kata beliau. Aku ini rahmat dihadiahkan oleh Allah pada kalian, pada kita semuanya. Maka harus kita syukuri rahmat yang Allah berikan. Harus kita syukuri Nabi yang rahmat. Maka jangan ada seorang pun yang berpikir, berpemikiran Nabi terlalu lemah, kurang keras. Ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan. Jangan pula sebaliknya menyatakan Nabi berdakwah dengan kekerasan, dengan perang dan perang dan perang. Itu juga kedustaan. Karena Rasulullah SAW tidak berperang kecuali dalam keadaan setelah sekian cara sampai cara yang terakhir ketika mereka menghalangi dakwah yang Allah katakan qatilul yuqatilunakum perang mereka-mereka yang memerangi kalian yang mendorong kalian, yang menghalangi dakwah kalian. Apa akhir ayatnya? Wala ta'tadu dan jangan melampaui batas. Ya Yang diperanginya adalah yang menghalangi dakwah. Dan itu pun kata Allah, wala ta'tadu jangan melampaui batas. Inna mathali. Kata Rasulullah SAW semuanya permisalan aku. Wa makaru kama fali rajulin seperti permisalan seseorang yang menyalakan api. Kemudian jana ad-dawab al-farash Maka mulailah serangga-serangga, belalang-belalang mendekati api tersebut. Aku halangi mereka agar jangan mendekati api. Tetapi mereka yatafallatuna minni. Mereka melesat menghindar dariku dan memaksa masuk dalam api neraka. Permisahan Rasulullah adalah menghalangi manusia dari api. Tetapi manusia seperti serangga-serangga tadi dihalangi dari kanan masuk dari kiri, dihalangi dari kiri masuk dari kanan, dihalangi dari atas masuk dari bawah. Selalu mereka memaksa untuk masuk dalam api. Alhamdulillah. akhidun bihijazikum Aku memegang baju kalian jangan masuk dalam api. Jangan kalian masuk dalam adab. Jangan kalian masuk dalam neraka jahanam. Wa antum taqahhamun. Tapi kalian memaksa. Kalian memaksa untuk masuk dalam api. Karena benar azakumullah. Kaum muslim yang sahur hormati. Maka perumpamaan jihadnya Rasulullah SAW, perangnya Rasulullah SAW adalah seperti orang yang akan masuk ke dalam jurang kemudian sampai dihalangi dengan kekerasan. Baik, apakah kekerasan itu adalah kejahatan? Tidak demi Allah. Kekerasan itu dalam rangka mereka tidak terjerumus dalam jurang yang membahayakan. Tetapi jurang itu hanya sebentar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jurang neraka jahanam. Kata Nabi, aku menghalangi kalian, aku menghalangi kalian, tetapi kalian memaksa masuk dalam jurang tersebut. Kau muslimin yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'tada 'alaikum" Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Siapa yang mengganggu kalian, maka balaslah gangguan itu seimbang dengan gangguan mereka. Siapa menyakiti kalian, balaslah dengan sesuatu yang seimbang dengan itu. bertakulah dan bertakulah pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah ma'al muttaqin dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Qanibillah Ada pun orang-orang yang tidak memerangi kalian, Allah katakan la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum bid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada orang-orang kafir itu yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Subhanallah, ini rahmat. Ini agama rahmat. Tapi indahnya rahmat agama ini tercoreng oleh munculnya orang-orang ekstremis. Orang-orang bodoh yang kemudian mereka menggambarkan betapa Islam ini keras ekstrim, melampaui batas, kejam. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas. Uzu alasmillah. Berperanglah di jalan Allah. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Berperang karena Allah dan di jalan Allah. Dan kemudian dikatakan dengan kalimat wala tumatsilu ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا عصيفا إلى akhir hadis. Mereka-mereka para sahabat dipesan oleh Rasulullah dengan pesan-pesan penting sebelum berperang. Memerangi orang yang mu'tadil, dan orang yang tidak memerangi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin, yang menghalangi kaum muslimin. Tetapi itu pun Rasulullah berpesan, berperang dengan ikhlas karena Allah, di jalan Allah. Jangan mencacati musuh. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh pegawai-pegawai yang tidak ikut berperang. Jangan membunuh pendeta di gerejanya yang tidak ikut berperang. Ini indah. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini, kita akan tahu bahwa agama ini betul-betul agama rahmah Agama ini betapa indahnya. Kenapa? Kok tidak dibunuh? Allah. Barangkali kita berharap melihat bagaimana Islam ini, bagaimana tata cara kaum muslimin dalam berdakwah, mereka akan bertahan. Mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan merju min aslabi man Allah dan kedua terharap dari Tuhan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Yang pertama mengharap mereka dapat hidayah. Allah mahdihim. Fa'inahum la Allah. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Mereka belum mengerti. Maka kaum muslim yang saya hormati. Semoga apa yang kita sampaikan pada Jumat kali ini menjadi pelajaran. Semoga memberikan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin. Memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar mereka kembali pada sunnah agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ke jalan yang lurus amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aqimissalam